berakhir kecuali dengan datangnya kematian sebagaimana firman Allah jalla dzikruhu wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin dan sembahlah Rabbmu Tuhanmu sampai datanglah sesuatu yang yakin dan pasti akan dialami oleh semua manusia yaitu kematian yakin dalam ayatnya adalah kematian dan ini ijma ahli tafsir semua ahli tafsir sepakat bahasanya yakin dalam ayat ini maknanya adalah kematian dan dalil dalil hadis yang menunjukkan bahasanya e, batas waktu beramal itu adalah datangnya kematian adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza matal insanu qata'a amaluhu." Jika seorang itu meninggal dunia, maka putuslah kesempatannya untuk beramal. Selama masih hidup, maka masih saja terbuka peluang dan kesempatan untuk beramal. Kemudian wa'bud rabbaka maka sembahlah Tuhanmu dan janganlah menunda-nunda ya, fi ibadatihi atau jangan bermalas-malasan maaf tatawanna janganlah bermalas-malasan dalam beribadah kepadanya oleh karena itu maka berikanlah untuk beribadah kepada Allah seluruh jerih payah Anda sampai datanglah kematian kepada Anda dalam keadaan Anda adalah orang yang menyembah Allah tabaraka wa taala. Dan yang penting wasya'nu dan yang penting dalam masalah ibadah bukanlah banyaknya namun adalah bersihnya ibadah tersebut tasfiyah bersihnya ibadah tadi minasyawaib dari campuran dari noda yang campuran dan noda tersebut bisa menghapusnya karena amal manakala dia bercampur dengan sesuatu yang menghapusnya, menghapus ganjarannya, maka itu amal yang sia-sia karena dikembalikan kepada pelakunya. Artinya tidaklah di, tidaklah ada yang didapatkan oleh pelaku kecuali capek semata. Meskipun ini bukan berarti mengendorkan semangat untuk memperbanyak amal. Yeah. Tentu yang ideal adalah amal yang banyak dan berkualitas. Amal yang kuantitas dan kualitasnya sama-sama bagus itu yang terbaik. Kemudian e, satu nasihat yang indah disampaikan oleh penulis dan jika Allah wa iyyaka dan waspadalah janganlah Anda terkecoh dengan amal yang Anda kerjakan yang kita bisa mengerjakan amal tersebut karena Allah memberikan taufik kepada kita untuk melakukannya. Karena Allah tabaraka wa taala melihat niat dalam amal Anda, melihat dafi faktor pendorong Anda untuk melakukan amal tersebut. Dan Allah jalat kudratuhu yang agung maha kekuasaannya hanyalah menghisap manusia sesuai dengan kadar niatnya. Demikian juga nasihat yang sangat urgen dan ini nasihat yang paling pokok di poin ini iyyaka maka waspadalah janganlah anda mencela pelaku maksiat karena kemaksiatannya pelaku dosa karena dosanya karena Allah tabaraka wa taala tidaklah mencintai dan tidaklah menyukai orang yang ujub dengan amalnya orang yang ujub dengan amal solehnya maka boleh jadi seorang wanita muslimah itu telah tutup aurat ya, Namun tutup aurat yang ada pada seorang muslimah ini Tidak boleh membuahkan dia mencela saudarinya seorang muslimah yang belum tutup aurat Demikian juga seorang uh, seorang laki-laki yang sudah Allah berikan kemudahan untuk rajin salat ke masjid. Ya, maka amal yang kita miliki ini Bukalah alasan untuk mencela saudara kita yang belum Allah berikan badannya hidayah untuk meringankan langkah kaki ke masjid. Karena kewajiban kita terhadap pelaku maksiat yang pertama adalah de, memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita yang tidak Allah berikan kepada dia. Bersyukur, memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala Iya, dan kita sadari bahasanya itu semata-mata kemudahan dari Allah. Maka kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua adalah nasihat. Ya, dan tidak ada ya, poin yang ketiga yaitu menjelanya Bahasa orang sekarang menyinyirnya, ya, buka menyinyirnya, ya, membulinya, bukan. Maka ya, tugas kita ketika ada dan kita jumpai ada seorang yang terjebak dalam kemaksiatan maka kita ya, memuji Allah yang telah menyelam, telah yang telah memberikan kepada kita afiah. nasallahu salamah wal afiah. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan dan kita memohon kepada Allah afiah selamat ya, agar senantiasa selamat dari godaan kejelekan yang ini menimpa orang tersebut dan saat ini Allah selamatkan kita darinya, maka kita minta pada Allah agar senantiasa Allah selamatkan kita darinya. Kemudian kewajiban yang kedua adalah nasihat, amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, tidak ada uh, tugas menyinyirnya, mencelanya, membulinya. Maka bedakan nasihat dengan mencela. Ya, bedakan nasihat dengan menyinyir. Ya. <clears throat> <clears throat> Eh, dan orang itu mencela pelaku maksiat, menyinyir orang yang melakukan dosa itu seringkali faktornya sebabnya adalah karena ujub dengan amal. Oleh karena itu kalimat tadi yang terakhir kita baca karena Allah kenapa tidak boleh nyinyir kita kenapa tidak boleh mencela karena Allah tidak suka orang yang ujub dengan amal solehnya ini menunjukkan bahasanya sebab orang itu nyinyir, sebab orang itu mencela, orang itu membuli pelaku maksiat, pelaku kejelekan. Ya, boleh jadi pelaku kejelekan itu dalam bentuk tidak tutup aurat, boleh jadi plagiat dalam status Facebooknya atau yang lainnya. Uh, maka motivasinya adalah ujub dengan amal. Wadhan dan dosa yang anda merasa hina karenanya ladehi di sisi Allah itu lebih Allah sukai daripada ketaatan namun anda tudil lubiha alaihi ya, merasa taat dan merasa berjasa kepada Allah dengan ketaatan tadi maka sungguh orangan orang-orang yang mohon ampun kepada Allah ya, itu lebih Allah cintai daripada teriakan orang-orang yang bertasbih namun dia adalah al-mudillin orang yang merasa berjasa kepada Allah dan agama Allah namun tentu makna kalimat ini bukan memotivasi orang untuk bukan meremehkan dosa dan mendorong orang untuk melakukan maksiat dan orang yang ujub dengan amalnya maka tidak akan naik menghadap kepada Allah amal solehnya tidak pula akan diterima amalnya dan tidak ada satu pintu yang itu lebih luas daripada pintu al-qudum Allah ya, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi inkisar ya, inkisar ya, makna asalnya adalah ya, hati yang kemudian tertekan <clears throat> ada tekanan yang luar biasa pada hati boleh jadi dalam bentuk sedih merasa hina dan yang lain maka pintu yang paling luas ya, ya adalah pintu ya, ya, menghambakan diri, menghinakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa inna akhoka dan sesungguhnya saudaramu jika dia melakukan dosa maka boleh jadi nyinyirmu kepadanya celaanmu kepadanya itu malah lebih besar dosanya bahkan lebih besar dosanya daripada dosa pelaku dosa. Kenapa? karena dosa ini yaitu dosa nyinyir, dosa mencela boleh jadi mewariskan kasrotan menyebabkan eh, maaf li'anna hadza karena dosa pelaku dosa itu boleh jadi membuahkan keserotan merasa hina di hadapan Allah tabaraka wa taala lantas Allah subhanahu wa taala membersihkan dengan sebab dosa pelaku dosa ini Allah bersihkan dari hatinya mafihi minasyawaib Allah bersihkan dari hatinya berbagai macam noda yaitu noda sombong noda ujub ya, dengan sebab dia terjumus dalam maksiat ini. Ya. dengan sebab dia terjumus dalam maksiat ini boleh jadi menjadi sebab Allah bersihkan hatinya dari noda-noda kejelekan noda ujub noda sombong sedangkan orang yang nyinyir orang yang mencela orang yang mengolok-olok wa yabu'u man ayyarahu bidzalika dzanbi ya, sedangkan ya, kembalilah orang yang menyinyirnya mengolok-oloknya mencelanya kembali dengan dosa-dosa itu dengan dosa sombong dengan dosa ujub yang itu bersih dari dia lalu dibawa pulang oleh si pelaku nyinyir dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dalil ya, penting dalil pokok dan dalil sahih yang menunjukkan tidak bolehnya nyinyir kepada pelaku maksiat adalah hadis berikut ini. Nasihati pelaku maksiat, namun jangan olok-olok dia. Ya, jangan bully dia. Ya, jangan cemooh dia. Ya, dalil pokok dalam masalahnya adalah sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jika budak perempuan mau berzina, maka tuan pemilik budak Nabi bolehkan untuk mencambuknya falyajlidha al maka silahkan cambuk sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat namun ini yang patut digarisbawahi walayutharib non tidak boleh dijelah tidak boleh dinyinyir dasar dicambuk sambil dasar perempuan murahan ya tidak boleh cambuk saja namun tanpa komentar maka anda wahai pemilik budak cambuk saja non tidak usah komentar ya, perempuan murahan, wanita jalang dan seterusnya. jangan Campur saja itu hak yang diberikan oleh syariat. Namun waliyusarib jangan nyinyir dia, jangan celah dia, jangan olok-olok dia. Ya, yusarib artinya wala yuayir, jangan celah dia. Ya, karena tasrib maknanya takyir, contoh yang lain. Contoh yang lain Bahasanya tathrib itu maknanya takyir perkataan Yusuf As-Siddiq. Ya. Ketika dia mengikrarkan bahasanya dia memaafkan saudara-saudaranya yang telah memasukkan dia ke dalam sumur, yang telah membuangnya. Maka ya, ya, maka Yusuf mengatakan la tasriba alaikumul yaum. Maka hari ini sejak hari ini tidak akan ada celaan kepada kalian dan ini pemaaf yang sejati. Ini pemaaf yang sejati. Memaafkan yang 100% memaafkan adalah memaafkan dalam artian tidak mempermasalahkan dan tidak mencela ya, dan tidak mengungkit-ungkit kejelekan pelaku kejelekan yang telah dimaafkan. Maka Yusuf berjanji, hari ini dan seterusnya tidak akan ada celaan karena saya sudah betul-betul memaafkan kalian sebagian orang memaafkan, saya maafkan. Ya, non memang ya, nampak didolimi itu sebuah satu hal yang menyakitkan. Nah, ya, maka dia maafkan, namun dia celak. Dia maafkan, namun dia celak, dia ungkit perbuatan jelek, orang yang dia maafkan. Ini tidak memaafkan yang sesungguhnya. Memaafkan yang sesungguhnya, maafkan dan sudah nggak usah cerita-cerita. Eh, saya maafkan namun wah dulu masuk dalam sumur itu gelap, wah dingin, berhari-hari lapar, susah sekali. Betapa kejam orang yang melakukannya, namun katanya memaafkannya. Nah, ini ini tidak memaafkan yang betul-betul memaafkan. Memaafkan yang sempurna itu seperti maafnya Yusuf. Mema maafnya Yusuf kepada saudara-saudaranya. Aku maafkan kalian wala tathriba alikum dan sejak hari ini aku tidak akan mengungkit-ungkit cerita perjalanan kesusahan ya Yusuf ya, sejak dibuang dalam sumur dan seterusnya jadi budak masuk penjara dan seterusnya tidak akan dicerita-ceritakan ya, jadi pelajaran tasrib itu artinya mencela wala yusarib maka Nabi katakan pelaku kejelekan hukum dia sebagaimana ketentuan syariat jika memang layak untuk dihukum namun wali ya, tanpa dicela tanpa dinyinyir, tanpa di omel-omeli, tanpa diolok-olok. Ya. Dan supaya kita karena sesungguhnya tidak ada yang menjamin kita bisa istiqomah di atas kebaikan. Ya, jangan kira ketika kita sekarang jadi orang baik, kemudian punya kawan atau punya kenalan bergelimang kejelekan, kita selamanya akan selamat. Karena orang yang selamat adalah orang yang Allah selamatkan dan tidak ada yang bisa menjamin kita akan selantiasa selamat dan bersih. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada ya, manusia yang paling e, tahu dan paling mengenal Allah yaitu sang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan manusia yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nabiuna itulah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, Allah berbicara kepada nabi kita dengan mengatakan, Seandainya bukan karena kami teguhkan dirimu, kami teguhkan hatimu, sungguh engkau akan cenderung kepada mereka orang kafir sayan syai'an qalila. Punya kecenderungan sedikit kecenderungan kepada orang kafir. Maka tasbit maka memiliki keteguhan hati dalam kebaikan dalam ketaatan itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Yang jadi pelajaran adalah sabatnaka, kami teguhkan dirimu. Tidak ada orang yang teguh dalam kebaikan, tegar dalam kebaikan kecuali orang yang Allah teguhkan. Maka tegar dalam kebaikan semata-mata nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jangan ujub. Jangan ujub dan kita tidak tahu apakah Allah akan senantiasa memberikan kepada kita tathbit keteguhan hati dalam kebaikan ataukah tidak. Tidak ada yang bisa menjamin. Ya. Wal ikhlas innama huwa minnatun wa minhatun. Ya, dan <clears throat> dan keikhlasan itu adalah minah anugerah, minhah pemberian dari Allah yang Allah berikan kepada mansya'a siapa saja yang Allah kehendaki di antara hamba-hambanya karena dia adalah sirun rahasia yang Allah jad, uh, ya dijadikan oleh Allah Rabb semesta alam di hati orang-orang yang Allah cintai dari para kekasihnya. Dan Yusuf As-Siddiq salam berkata da'ian dalam rangka berdoa kepada Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala dengan mengatakan Ya Allah wa ila tasrif anni kaidahunna jika tidak engkau belokkan aku dari tipu mereka tipu daya mereka wanita-wanita ini yaitu Zulaikha ya, yaitu Imratul Aziz dan kawan-kawannya yang menggoda dan ingin menjebak Yusuf untuk mau berzina dengan mereka. Maka ya Allah jika engkau tidak selamatkan aku dari godaan mereka, aku terus menerus mendapatkan godaan-godaan tersebut. Asbu ilaihin, aku akan cenderung kepada mereka. Maka lama-lama benteng itu akan rontok. Benteng pertahanan akan rontok. Setiap hari digoda, sekarang nggak mempan besok digoda lagi, besok digoda lagi, besok digoda lagi godaan wanita, wanitanya cantik-cantik. Nah, maka Yusuf mengatakan, "Ya Allah, jika Engkau tidak selamatkan aku dari godaan mereka, Engkau belokkan aku dari godaan mereka, aku akan cenderung pada permintaan mereka, keinginan mereka. Wa aku minal jahilin dan aku termasuk orang-orang yang bodoh karenanya dengan melakukan maksiat, dengan melakukan zina." Maka yang jadi pelajaran orang itu selamat dari kemaksiatan karena Allah belokkan dari keselamatan dari kemaksiatan karena Allah selamatkan semata-mata nikmat Allah Subhanahu wa taala. Fal amru amruka. Maka semua urusan di jagat raya ini adalah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Wal hukmu hukmuka, ketentuan yang berlaku di jagat raya ini adalah semata-mata ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak punya otoritas ngatur-ngatur. Ya, kita tidak punya otoritas ngatur-ngatur. Ya kita atur diri kita, diri kita pasti selamat. Nah, tidak bisa. Oleh karena itu maka fala yang beri mutlakan maka sama sekali tidaklah sepatutnya seorang itu seorang muslim itu memandang orang yang maksiat kemudian dia cela, dia nyinyir, dia cemooh pelaku maksiat tersebut karena maksiatnya. Tidak pula memandangi pelaku dosa kemudian dia nyinyir karena dosanya. Lalu fayuth fayutharobu maka dia si pelaku dosa lantas dicela dan dinyinyir karena dosanya. Karena ingat cambuk yang Allah gunakan untuk ya, yang Allah timpakan kepada pelaku maksiat tersebut di tangan Allah zat yang membolak-balikkan hati dan Anda tidak bisa menjamin aman Iya, bahasanya cambuk tersebut tidaklah digilirkan dan diputarkan kepada anda oleh karena itu maka menjadi kewajiban setiap orang untuk merasa hina di hadapan Allah Tabaraka wa taala tidak merasa pongah dan sombong dengan taat dan ketaatan dan kebaikannya dan ingat mayoritas doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik Wahai zat yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Dan ini dan yang mengucapkan ini, yang memanjatkan doa ini adalah utusan Allah dan kekasih Allah. Ya, dan kita yang tidak ada apa-apanya dengan beliau tentu lebih wajib lagi. Dan mayoritas sumpah sumpah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah la wa mukalibal qulub. Nabi kalau bersumpah seringkali menggunakan wa mukalibal qulub. Tidak demi zat yang membolak-balikkan hati. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda sesungguhnya hati manusia tidak ada satupun hati manusia kecuali di antara dua jemari dari jemari Allah Ar-Rahman Jalla wa Jika Allah berkehendak maka Allah akan jika Allah berkehendaki untuk meluruskan hati tersebut akan Allah luruskan hati itu. Jika Allah ingin untuk membelokkan, menyimpangkan hati itu maka Allah akan simpangkan hati itu falamazaru azakallahu kulubahum tatkala mereka menginginkan kesesatan maka Allah sesatkan hati mereka tentang doa yang mukalibal kulub doa tersebut ada dalam riwayat At-Tirmidzi dari Ummu Salamah radhiallahu anha Ummu Salamah mengatakan karena aktharu garis bawahi aktharu mayoritas adalah mayoritas doa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasul itu gemar sekali dengan doa ini. Sampai kata ibunda Ummu Salamah radhiallahu anha ini mayoritas doanya Rasul. Ya mukalibal kulo sabit kalba ala ini. Wahai yang membolak-balikkan hati teguhkan hatiku di atas agamamu. Tidak ada yang bisa menjamin aman. Kita sekarang orang baik, besok akan tetap jadi orang baik tidak ada yang bisa menjamin aman bagi seorang muslim masa sekarang tutup aurat, kemudian tahun depan masih tutup aurat, tidak ada yang bisa menjamin. Maka mayoritas doa Nabi adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Kemudian Nabi juga mengatakan dari Ummu Salamah, sesungguhnya tidak ada satupun manusia keturunan Adam kecuali hatinya di antara dua jemari Allah jika Allah berkehendak untuk menegak uh, maka Allah tegakkan luruskan hati tersebut jika Allah berkehendak Allah akan belokkan, Allah akan simpangkan hati itu. Yeah. Dan hadis riwayat Tirmidzi ini asal muasalnya ada dalam Sahih Muslim dari Abdullah bin Amr ibn uh, eh, Al As radhiallahu anhuma dengan redaksi Allahumma musarif qulub kulub sarif qulubana ala taatik. Bayat yang membelok-belokkan hati belokkan hati kami untuk taat kepadamu. Maka di sini disampaikan kalau ya musarif qulub kulub itu red Muslim. Sedangkan ya mukalibal kulub itu riwayat Tirmidzi. Dan jika seorang itu menyadari tidak ada ya, yang menjamin dia istiqomah dalam kebaikan kecuali tidak ada yang bisa menjamin kalau dia istiqomah dalam kebaikan karena hati itu diantara jemaat Allah Subhanahu Wa Taala maka dia tidak akan ujub dengan amalnya. Jika dia tidak ujub dengan amalnya, dia tidak akan nyinyir kepada pelaku maksiat karena maksiatnya dia tidak akan menyinyir pendosa karena ya, dosa yang dia lakukan. Dia tidak akan nyinyir plagiator karena plagiat yang dia lakukan. Dia tidak akan nyinyir ya, pada ya, ya pada pelaku-pelaku maksiat yang lainnya. Lalu ketika dia sadari bahasanya hidayah itu di tangan Allah Subhanahu wa taala, maka akan ada ingkisar hati yang merasa terkeping-keping merasa hina dia di hadapan Allah Allah Subhanahu wa taala. Maka poin selanjutnya adalah babul ingkisar wa ausa ubabin lil kudum Allah. Ya, merasa hina, hati yang berkeping-keping di hadapan Allah itu adalah pintu yang paling luas ya, dalam di antara pintu adalah pintu yang paling luas untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya saya izin ke belakang. Ya, fa'alal insan maka menjadi kewajiban seorang seorang muslim syaa bahkan setiap manusia untuk khusyuk merasa hina kepada Rabbnya ya, yastaqina dan ya, ya, merasa tenang atau dalam rangka, uh, merasa hina di hadapan Rabbnya dan tidaklah dia datang kepada Allah dan masuk dari pintu al-inkisar wal intirah baina yadayhi ya, pintu dalam dalam bentuk merasa hina merasa hati itu berkeping-keping di hadapan Allah al-intirah intirah itu jatuh terkapar di hadapan Allah Subhanahu wa taala intinya terjemah bebasnya adalah merasa hina di hadapan Allah karena dia adalah hamba dan Allah tabaraka wa taala adalah sesembahannya dan pemiliknya karena Allah adalah yang mengatur urusannya Allah yang menetapkan hukum dan eh, peraturan dan kebijakan atas dirinya dan Allah jalat kudratuhu maha agung kekuasaannya adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu Nabi kita saw. Alaihi Wasallam bercerita kepada kita tentang dua orang Bani Israel yang keduanya adalah dua orang yang bersahabat dan berkawan. Yang satu ahli ibadah. Seorang yang mukbilan perhatian kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Badilan nafsu dia curahkan dirinya untuk beribadah kepada Tuhannya. Adapun orang yang kedua dia adalah musrifan ala nafsihi. Dia adalah orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri, yaitu ahli maksiat. Nah, si kawan yang ahli ibadah ini setiap kali melewati temannya pelaku maksiat, ya, menasehatinya, memerintahkannya melakukan kebaikan dan melarangnya dari melakukan kejelekan. Namun temannya pelaku maksiat ini layar awi dia tidak peduli. Maka satu hari yauman, satu hari eh, yang ahli ibadah berkata kepada pelaku maksiat lama lam yakufa amma huwa alaihi minal ithmi tatkala pelaku maksiat ini tidak mau menghentikan dosa dan maksiat yang dia kerjakan dia katakan wallahi la yaghfirullahu laka demi Allah Allah tidak akan mengampuni dosamu kamu bolak-balik dinasihati diingatkan untuk insaf tidak insaf insaf maka lantas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda Faqala Allah Jalla wa ala, Allah Jalla wa ala berfirman, "Man hada siapa ini?" Al-muta'ali orang yang berani-beraninya bersumpah alayya dengan mencatut namaku dengan mengatakan aku tidak akan mengampuni fulan maka saksikanlah wahai makhluk-makhluk yang ada saksikanlah wahai para malaikatku sungguh aku mengampuni si pelaku maksiat dan aku menghapus amal kebajikan sang ahli ibadah komentar Abu Hurairah radhiallahu anhu tentang si ahli ibadah ini maka dia mengucapkan satu kalimat yang menghancurkan dunia dan akhiratnya cuma satu kalimat pendek demi Allah Allah tidak akan mengampunimu maka dihancurkan dunianya dan akhiratnya karena sebagaimana kata Nabi saw, Alaihi Wasallam, bahasa seorang hamba boleh jadi mengucapkan satu kalimat yang Allah murkai, yang dia mengucapkan kalimat tersebut layul habalan tanpa memberikan perhatian padanya. Lantas Allah Subhanahu wa taala mencatat dosa untuknya gara-gara ucapan tersebut. Allah catat murkanya untuk orang tadi sampai hari di mana dia berjumpa dengan Allah. Dan seseorang hamba ada yang berkata-kata dengan satu perkataan. Yang itu adalah satu hal yang Allah murkai yang dia tidak memberikan perhatian kepadanya asal ngomong. Dan kenapa dia mengucapkan kalimat tersebut dalam rangka membuat tertawa teman-teman duduknya? Ya. Maka jatuhlah dia dengan sebab kata-kata tersebut, jatuh dia ke dalam neraka dengan jarak yang lebih jauh antara jarak langit dan bumi. Artinya nerakanya demikian sangat jauh, ya, demikian bawahnya dan neraka semakin bawah semakin jelek dan semakin keras siksaannya. Nah, maka contoh contoh dari hadis ini adalah kisah dua orang Bani Israel tadi. Contoh satu ucapan mendatangkan muka Allah yang akan mengantarkan orang ke dalam neraka, contohnya ucapan sang ahli ibadah tadi, orang yang baik tadi. Punya kenalan, punya tetangga pelaku maksiat, dinasihati bolak-balik, ya tidak eh, berubah akhirnya jengkel demi Allah Allah tidak akan mengampunimu dia boleh jadi ngomong ini keceplosan ya. ngomong ini keceplosan ya, tidak dipikir baik-baik dan ini menjadi sebab masuk neraka sehingga sampai ke dalam neraka yang sangat-sangat dalam maka Fama min babin, maka tidak ada pintu yang lebih luas daripada pintu menghadap Allah dari pintu-pintu untuk menghadap Allah dibandingkan pintu merasa hina di hadapan Allah Jalla wa ala, tidak merasa ujub dengan amal, tidak merasa bangga, tidak merasa telah berbuat, telah berjasa dan berperan untuk agama Allah. Dan berkepingnya hati di hadapan Allah Tabaraka wa taala akan jadi sebab Allah mengampuni Allah Rabb semesta alam mengampuni dengan sebab berkepingnya hati tersebut satu dosa dan Allah akan meninggikan Allah Rabb semesta alam akan meninggikan derajat karenanya oleh karena itu terdapat ungkapan ya, eh, yang mengatakan bahasanya boleh jadi ada dosa yang menjadi sebab yang memasukkan pelakunya ke dalam surga dan terkadang ada ketaatan dan amal soleh yang memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Kok bisa? Jawabannya rojulun adnabadan. Ada orang yang melakukan dosa. Ya, dan ini dosa disebut dengan eh, melampaui batas terhadap diri sendiri. Fawakoa maka orang tersebut terjumus dalam dosa bijahalatin ya, dengan kebodohannya kebodohannya terhadap kekuasaan Allah kebodohannya terhadap bahasanya Allah itu melihat dan mendengar dan mengetahui apa yang dia perbuat dan dia katakan. Namun dia bukanlah orang yang lancang, bukanlah orang yang berbangga di hadapan Allah Taala dengan maksiatnya. Falamma an adnaba adzanba maka tatkala dia tersebut dalam dosa, dosa tersebut membuahkan ingkisaran di kalbihi, Berkeping-keping hatinya ikhsyaan kekhusuan wa dan kekhusuan yaitu khusu artinya merasa hina merasa hina di hadapan Allah merasa tidak apa-apa tidak ada nilainya di hadapan Allah wa inabatan dan keinginan untuk kembali kepada Allah wa taubatan dan kembali aubatan kembali kepada Allah Rabb semesta alam wa kana kasa'nil mukmin ya. maka jadilah dia seperti sifat mukmin kaifa yakunu ya, bagaimanapun keadaannya sebagaimana yang dikabarkan oleh sang nabi seorang manusia yang amanah sallallahu alaihi wasallam seorang mukmin itu melihat dosa yang dia lakukan seakan dia adalah gunung yang gunung ini hampir saja atau yahumu yang ingin gunung ini ingin menimpa orang tadi Maka orang tadi karena karena kemaksiatannya dia merasa hina di hadapan Allah, merasa tidak bernilai di hadapan Allah, merasa bahasanya dosanya itu membinasakannya. Maka ini sifatnya mukmin. Yang Nabi katakan seorang mukmin itu ketika melakukan dosa seakan-akan kan dia adalah seorang yang ya, berada di bawah gunung dan gunung ini mau menimpa dirinya. Lain halnya dengan munafik dan orang yang bersifat dengan sifat sifat orang munafik dia menilai maksiat itu seperti ya, lalat yang nempel di hidungnya cukup dia gerakkan dia kibaskan tangan hilang ya, artinya dia ya, tidak merasa itu satu hal yang membinasakan dan menakutkan satu hal yang sepele dan remeh Inilah penjelasan untuk kalimat yang ini diucapkan oleh sebagian ulama salaf betapa banyak dan tidak sedikit dosa yang menyebab memasukkan pelakunya ke dalam surga. Kemudian betapa dan, dan terkadang ya, ada ketaatan yang memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Kok bisa? Yuafak li ah. Ada orang yang mendapatkan taufik untuk taat, namun dia tidak melihat siapa kami berikan taufik kepadanya lalu dia anggap kecil amalnya tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia anggap amal itu remeh dan sepele. Di anal insan idza radiya amalahu karena seorang itu jika merasa puas dengan amalnya dan dirinya untuk Rabbnya tabaraka wa ta'ala maka ini adalah tanda Allah tidak ridha dengannya. Karena seorang itu jika dia mengetahui amalnya menyadari amalnya dan apa yang meliputi amalnya berupa afat berbagai macam penyakit dan kekurangan dalam beramal. Wa kana aliman binafsi ketika seorang itu menyadari siapakah dirinya dan bagaimanakah keadaannya ketika sepi sendiri dan bagaimanakah isi hatinya. Wa kana aliman dan dia mengetahui segala hal yang meliputi dirinya berupa kekurangan dan kehinaan-kehinaan. Fa'ina layardo amalahu maka dia tidak akan merasa puas dengan amalnya. Dia tidak akan merasa puas dengan keadaan diri dan hatinya. Karena dia merasa banyak kekurangan dan kejelekan. Namun dia akan merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalu minal innama Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah itu hanyalah menerima amal dari orang-orang yang bertakwa dalam amalnya. Ya, kembali kepada pokok permasalahan, maka ada orang yang diberi taufik untuk taat. faat taati dan dia lakukan ketaatan tersebut. Kemudian mulailah dia bangga dengan ketaatannya. Dia ujub dengan ketaatannya, bahkan dia idlal. Idlal ala Allah, merasa berjasa di hadapan Allah. Merasa berjasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Idlal itu sama dengan minnah, mengungkit-ungkit. Ya, saya sudah demikian, saya sudah demikian. merasa berjasa, ya Allah saya sudah sholat, saya sudah rajin puasa, saya sudah rajin ke masjid. Kenapa kok rezeki saya masih serat Nah, ini idlal. Ini idlal, merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini penyakit orang yang ujub Ketika orang itu bangga dengan amalnya, merasa telah melakukan hal yang wah, telah melakukan satu hal yang besar, satu hal yang hebat, akhirnya dia merasa berjasa. Dan dua-duanya adalah penyakit hati yang tercela. Maka yudillu dia merasa berjasa di hadapan Allah Rabb semesta alam. Maka ketaatannya tadi membuahkan tihan wa ujban, menyebabkan kesombongan dan ujub dan terus menerus sombong dan ujub tersebut ada pada dirinya yang berkembang dalam hatinya wa wayatara'ra' dan ya, berkembang dalam hatinya hatta kana min ahli nar sampai jadilah dia menjadi penghuni neraka masuk neraka gara-gara ujub dengan amal solehnya dan neraka adalah sebaik-baik tempat domisili. karena itu dari uraian di atas maka rubah. Nah, wallahu taala rubah di sini litaklil bukan litakfir. Ya, rubah di sini litaklil menunjukkan sedikit. Ya. Yang banyak amal taat itu yang mengantarkan ke surga. Amal maksiat, perbuatan maksiat mengantarkan ke neraka. Namun ada dan adanya tidak banyak. Ya, ada, namun adanya tidak banyak. Rubahnya rubah ditaklil. Namun terkadang ada dosa yang memasukkan pelakunya ke dalam surga dan terkadang ada ketaatan yang memasukkan pelakunya ke dalam neraka. Namun ingat ini litaklil, ini sedikit. Umumnya dosa mengatakan pelakunya ke neraka. Umumnya dosa, umumnya maksiat itu menghasilkan maksiat setelahnya. Umumnya maksiat menghasilkan kemaksiat setelahnya, kemudian menghasilkan maksiat setelahnya menghasilkan maksiat setelahnya ujung-ujungnya neraka maka ini rubahnya litaklil terkadang di sini artinya sedikit jarang-jarang itu terjadi yang lebih banyak maksiat itu mengantarkan pelakunya ke dalam neraka karena balasan di antara balasan kejelekan adalah dimudahkan untuk melakukan kejelekan setelahnya sebagaimana di antara bentuk ganjaran amal kebajikan adalah dimudahkan melakukan amal kebajikan setelahnya. Maka terkadang ada dosa yang masukkan pelakunya dalam surga dan ada ketaatan yang masukkan pelakunya ke dalam neraka. Ya, tentang cara pandang seorang mukmin terhadap dosa lengkapnya hadis diatkan oleh Al Bukhari dari Ibnu Mas'ud radhiallahu anhu Nabi bersabda, seorang mukmin melihat dosa-dosanya seakan-akan dia duduk di bawah pohon. Dia khawatir duduk di bawah gunung. Dia khawatir gunung itu akan menimpanya. Sedangkan fajir penggemar dosa. Penggemar dosa yara Maka dia lihat dosa-dosanya seperti lalat. mara ala anfihi ya terbang dan lewat di dekat hidungnya. Cukup dia ya, demikian maka lalat tersebut pergi. Artinya fajir orang penggemar maksiat memandang maksiat itu remeh. Memandang maksiat itu tidak menakutkan dan tidak mengkhawatirkan. Lain hanya dengan cara pandang orang yang beriman Yang betul-betul beriman dan berkualitas imannya Dia pandang bahasanya maksiat itu satu hal yang menakutkan dan membinasakan. Karena yang dia lihat bukan kecilnya dosa, namun yang dia lihat kepada siapakah dia berdosa dan bermaksiat. Kepada zat yang demikian baik kepadanya. Kepada zat yang setiap detik memberikan nikmat kepadanya. Didurhaka kepadanya. Kepada zat semacam ini. Maka sekecil apapun kesalahan itu dia lihat satu hal yang besar dan mengerikan. Nah kalau orang ujub itu merasa berjasa kepada Allah Maka sikap yang benar adalah poin setelahnya Ta'atuka minatun minallahi alik Sesungguhnya ketatan yang bisa anda lakukan Itu adalah nikmat Allah atas anda Nikmat Allah pada diri anda Orang bisa taat karena dia dapat nikmat Nikmat berupa taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala Maka sepatutnya seorang seorang insan jika Allah memberikan nikmat kepadanya berupa ketaatan ya, dia lupakan ketaatan tersebut ya, tidaklah dia lupakan ketaatan tersebut seakan-akan belum pernah melakukan kebaikan bari ayalahi ayakuna musfiqan bahkan sepatutnya dia mengkhawatirkan ketaatannya khawatir tidak diterima oleh Rabbnya Tabaraka wa Ta'ala Wanaqidul basir karena ya, pengkritik itu adalah zat yang maha melihat. Tidak boleh tidak dia akan mengkaji, memeriksa, ya, watafsis dan memeriksa, watangkir dan ya, ya melubangi ya, memeriksa bagian dalam dawafi memeriksa faktor pendorong bawais memeriksa faktor pendorong yang dia menjadi dia adalah sesuatu yang ada di balik amal maka ingat bahasanya ya, Allah Subhanahu wa taala yang akan memeriksa amal kita adalah yang maha melihat amal yang kita lakukan akan diperiksa oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pemeriksaan yang teliti tidak hanya sekilas, bukan hanya lahiriahnya, non yang tersembunyi akan dicek. Maka jika seorang itu melakukan satu amal yang Allah cintai dan Allah ridai dan Allah memberikan taufik kepadanya untuk melakukan amal tersebut, maka sepatutnya hendaklah dia ayutali al minnata alaihi fihi. Dia hendaklah bisa melihat itu adalah nikmat karunia Allah pada dirinya. Tidaklah dia lihat dan dia sadari bisa taat itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk dirinya. Dan seandainya bukan karena Allah jalat kudratuhu yang memulia ke kekuasaannya, bukan, seandainya bukan karena Allah berikan taufik kepadanya, seandainya bukan karena Allah membantunya, seandainya bukan karena Allah arahkan hatinya untuk melakukannya, maka dia tidak akan kuat untuk melakukan amal ketaatan dan kebaikan tersebut. Maka dia tidak akan mampu mendekatkan diri kepada Allah Rabb semesta alam. Maka pada saat itu jika dia sadari hal ini, yang dur dia melihat, mutalian dia melihat ilal minnah, adanya jasa besar dari Allah pada dirinya. Ada minnah ada jasa yang besar yang diberikan oleh Al-Mannan Al-Alim oleh Allah Subhanahu wa taala yang salah satu namanya adalah Al-Alim, zat yang Maha mengetahui. Yang salah satu namanya adalah al mannan zat yang memberi tanpa kita minta. Dan itu baiknya Allah Subhanahu wa taala. Dan betapa luar biasanya kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Allah memberi kepada kita nikmat tanpa kita minta terlebih dahulu. Coba kalau seandainya tidak ada nikmat kecuali minta terlebih dahulu. Habis waktu kita untuk minta. Minta supaya bisa bernapas lancar, minta supaya bisa kencing normal, minta supaya bisa kentut. Ada. Itu e, habis waktu manusia untuk minta. Seandainya bukan karena Allah itu almanan, habis waktu kita. Untuk minta. Minta pada Allah supaya mata bisa terbuka, membuka mata loh? supaya bisa membuka mata. Setelah mata terbuka bisa melihat dengannya. Nah, kita minta supaya bisa ngomong, bisa jalan, nah, ya, bisa bernapas, bisa ngunyah, bisa masuk masukkan makanan ke dalam mulut, bisa ngunyah makanan, bisa nelen, bisa ngunyah, tidak bisa nelen. Ya. Susah. Seandainya Allah itu hanya memberi nikmat manakala kita minta, habis waktu manusia untuk minta. Dia tidak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa kerja, nggak bisa belajar, nggak bisa uh, yang lainnya. Habis cuma untuk berdoa. Namun Allah Subhanahu Wa Taala adalah zat yang demikian baik kepada hambanya. Padahal hambanya itu adalah hamba yang penuh dengan durhaka dan maksiat kepadanya. Ngasih nikmat tanpa diminta. Maka maka dia lihat ada ada minnah, ada jasa dan kebaikan Allah pada dirinya. Thumma kemudian setelah itu dia lihat ila kusuri nafsi. Betapa dirinya itu kusur, betapa dirinya itu tidak sempurna. Ya, wayang dan dia lihat keadaan dirinya, fitaradiha di mana ya, dirinya itu terjatuh dalam kehinaan. Fahina izin maka pada saat itu Yutolik dia bisa melihat kecobaan dirinya di samping dia melihat betapa besarnya minnah nikmat dan kebaikan Allah atas dirinya. Dan itulah keadaan ideal seorang hamba. Keadaan seorang hamba yang terbaik itu adalah manakala punya dua sudut pandang ini. Yang pertama, dia lihat betapa baiknya, betapa besar karunia Allah pada dirinya. Dan dia lihat betapa copohnya dia terhadap hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Hmm. Maka jadilah dia hamba yang akan bersyukur, hamba yang rajin beribadah dan seterusnya. Ketika dia sadari nikmat Allah demikian besar, Kemudian namun ya, namun betapa dia adalah seorang hamba yang tidak punya balas budi, hamba yang uh, tidak bisa sempurna dalam berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia akan bisa ya, ya, menjatuhkan diri, merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala ketika punya dua cara pandang ini. Dan dua cara pandang inilah yang Allah ajarkan inilah dua cara pandang inilah yang Nabi ajarkan kepada kita melalui ya, doa Sayyidul Istighfar ya, Abu ulaka binikmatika aliyah wa abu ubidambi Ya Allah sesungguhnya aku mengakui ya, betapa banyak nikmat-nikmat yang kau berikan kepada aku dan betapa banyak dosa-dosaku kepadamu. Oleh karena itu ampunilah aku. Maka orang itu istighfar, betul-betul bisa istighfar, ya, bisa betul-betul mohon ampun kepada Allah karena merasa hina kepada Allah, manakala berangkat dari dua cara pandang. Abu ulah kabi nikmatika alayya. Aku mengakui betapa banyak nikmatmu kepada aku. Wa abu bidhambi. Dan aku mengakui betapa banyak dosa-dosaku. Kesalahan dan kekurangan-kekuranganku. Farfirli. Baru ketika itu. Ya Allah ampunilah aku. Maka kalimat ya Allah ampunilah aku itu adalah kalimat yang sempurna manakala berangkat dari dua hal ini. Pengakuan terhadap musyahadatu minnah ya, dan mutala'atul minnah dan musyahadatu taksir. Ya, bisa melihat betapa banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala dan betapa cobohnya kita. Maka jika seorang itu melakukan satu amal yang mendekatkan diri kepada Allah wa Ta'ala Maka sepatutnya dia merasa takut Allah tidak akan menerimanya Sebagaimana firman Rabb kita jalat kudratuhu Walladina yutuna nama wa kulubuhum wajilah Dan orang-orang yang mereka melakukan apa yang mereka lakukan Dan hati mereka ketakutan Annahum ila rabbihim raji'un Sehingga mereka itu akan kembali kepada Tuhannya dan eh, demikian di surat Al-Mu'min ayat yang ke-60. Dan yang dimaksud dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan itu bukan maksiat. Namun bahkan mereka adalah orang-orang yang taat. Sebagaimana sabda Nabi saw mengoreksi Aisyah berkenaan dengan apa yang dia pahami, apa yang dipahami oleh Aisyah berkenaan dengan ayat ini. Karena Aisyah mengatakan bahwa Rasulullah Apakah yang dimaksud oleh al-mu'minun 60 adalah seorang yang berzina, mencuri dan minum khamar? Maka Nabi katakan, "La ya ibnata siddiq." Tidaklah, tidak bukan wahai anaknya as-siddiq. Yang dimaksud dengan al-mu'minun 60 adalah itu adalah orang yang rajin sholat, rajin bersedekah dan secara global dia rajin melakukan kebajikan. Namun dia khawatir dan takut Allah Arab semesta alam tidak menerima amalnya. Maka yang dimaksud dengan takut takut di surat Al-Mu'minun 60 bukan takut dengan adab, namun takut tidak diterimanya amal. Maka waladina yu'tuna atau dan orang-orang yang melakukan apa yang mereka lakukan yaitu amal kebajikan dan amal soleh namun hati mereka wajilatun penuh dengan ketakutan yaitu kekhawatiran tidak diterimanya amal Itulah uh, itulah makna yang benar dari uh, Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Maka jika seorang itu melakukan amal yang itu merupakan amal kebajikan, Allah berikan taufik kepadanya untuk melakukan ketaatan, maka hendaklah dia khawatir, merasa khawatir Allah tidak menerima amalnya. Kenapa? Karena boleh jadi dia tidak yuhadib al amala dia tidak membersihkan amalnya dia tidak membersihkan amalnya dari berbagai macam noda ya. yang jika amal itu betul-betul bersih maka hakikon layak untuk diterima di sisi Allah namun jika amal tersebut amal yang tidak bersih dari noda maka amal tersebut akan dilipat sebagaimana kain al-khaliq yang sudah usang dilipat kemudian dilemparkan ke wajah pelakunya iya dan billahi waliya dan bijanabihi arrahim semoga Allah melindungi kita dari kondisi semacam ini maka inilah sepatutnya yang ada pada uh, orang yang taat maka pelaku ketaatan tidaklah dia menyadari ya, bahasanya dia bisa taat semata-mata karena karunia Allah sehingga dia bisa melihat betapa besar kebaikan Allah pada dirinya. Setelah berbuat taat, maka hendaklah ada pada dirinya khawatir. Maka hendaklah ada pada dirinya surat Al-Mu'minun ayat yang ke-60. Khawatir kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menerima amalnya. Wa amma idza amila sayi'atan adapun adapun jika seorang itu melakukan kejelekan maka adalah dia lihat kejelekan tersebut maka adalah dia lihat dan dia ingat kejelekan tersebut daiman selalu kaan nama seakan-akan kejelekan itu adalah gunung yang ingin menjatuhinya karena jika seorang itu menganggap kecil kejelekan dan dosa maka ini adalah indikator kemunafikan ada di dalam hati sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga seorang munafik itu melihat dosanya seperti lalat yang hinggap di hidungnya. Fakola bihakada. Lalu dia berbuat dengan tangannya demikian dan hilanglah lalat itu. Sumalayu awalu alihi kemudian ya, dia tidak peduli dengannya dan tidak memikirkannya setelah itu. Ya. Wakat ustun sikha fi sahai fi sayiat. Padahal kejelekannya tersebut telah tersalin di lembaran-lembaran catatan kejelekan. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala tidaklah melantarkan dan membuang tidaklah hilang di sisi Allah amalnya orang yang beramal. Dan Allah Rabb semesta alam akan memasang timbangan yang adil pada hari kiamat. Dan tidak dan pada hari itu tidak ada satupun orang yang terdolimi meskipun cuma seberat biji sawi akan Allah datangkan baik amal kejelekan ataupun amal kebaikan setelah itu cukuplah Allah sebagai zat yang menghitung dan menghisap amal dan Allah Rabb semesta alam akan menegakkan keadilan dan yuhikul haqqa dan menampakkan kebenaran sebagai satu kebenaran dan Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, maka Inti pokok dari kalimat-kalimat yang tadi kita baca, nasihat pokok yang disampaikan oleh penulis, siapa yang diberi taufik, diberi nikmat untuk taat, maka hendaklah dia lupakan taatnya. Tidaklah dia tidak mengingat-ingat saya sudah berbuat demikian dan demikian, supaya tidak zuhud dengan ganjaran. Karena orang yang ingat saya telah berbuat ini dan itu, ini dan itu, maka dia nanti tidak akan merasa butuh ganjaran, zuhud dengan akhirat. Tidak perlu ganjaran akhirat. Namun siapa yang melakukan kejelekan maka adalah diingat selalu supaya kita bisa memiliki inkisar baina yadadillahi jalla wa'ala merasa hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin selanjutnya poin yang ketiga Ketika seorang hamba itu mengingat Allah, maka ingatnya hamba kepada Allah itu diliputi oleh dua hal, ingatnya hamba kepada ingatnya Allah kepada hamba. Maka menjadi kewajiban seorang muslim untuk tidak ujub dengan amal kebajikan yang dia lakukan, yang dia mendapatkan taufik untuk mengerjakannya. Karena nikmat seluruh nikmat adalah milik zat yang memberikan taufik kepadanya dan zat yang membantunya untuk melakukan amal tersebut. Fa innaka wa ta'ala tidaklah Anda mengingat Allah kecuali Allah akan mengingat Anda. Sebagaimana firman Allah Jalla wa'ala dalam hadis Qudsi yang sahih Siapa yang mengatku dalam dirinya Akan aku ingat dia dalam diriku Siapa yang mengatku Fimalain ketika dia berada di kumpulan banyak orang Aku akan mengingat dia di kumpulan malaikat Kumpulan yang lebih baik daripada kumpulannya Perkumpulannya Maka Allah Rabb semesta alam Memberi wayujizil dan memberi banyak pemberian karena Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang pemurah dan pemurah. Ya. Wa nafsullahil a'zam dan diri Allah lah yang lebih mulia. Maka siapa yang mengingat Allah dalam dirinya, maka Allah akan mengingat dia dalam dirinya. Dan siapa yang mengingat Allah Rabb semesta alam dalam kumpulan banyak orang, Allah akan ingat orang tersebut, Allah akan sebut orang tersebut dalam perkumpulan yang lebih baik yaitu Allah akan mengingat orang tersebut di hadapan al-mala al-a'la perkumpulan yang lebih mulia dan al-mala al-a'la itu adalah nama lain para malaikat maka Allah tabaraka wa taala telah menjelaskan siapa yang mengingat Allah Allah mengingatnya maka Anda jika Anda mengingat Allah Rabb semesta alam Allah akan mengingat Anda ya. namun anda tidak akan bisa mengingat Allah sampai Allah mengingat Anda terlebih dahulu, yaitu dengan Allah memberikan taufik kepada Anda untuk mengingatnya. Oleh karena itu, mengingat Allah Subhanahu wa taala seorang hamba yang bisa mengingat Allah itu dikepung oleh dua mengingat. Dua mengingat Allah kepada hambanya Bidikin satu mengingat sebelum orang tersebut berzikir mengingat Allah dan satu mengingat setelah orang tersebut berzikir mengingat Allah. Maka ini menunjukkan bahasanya anugerah semata-mata dari Allah Rabb semesta alam. Walaysa lil mar'i fi nafsi syai'un dan seorang itu tidaklah memiliki sedikit pun pada dirinya dan taufik itu semata-mata dari Allah Rabb semesta alam. Ya. Maka ketika kita jumpai ada ada aktivitas berzikir mengingat Allah, maka sesungguhnya rangkaiannya itu ada tiga rangkaian. Pertama Allah mengingat seorang hamba dengan memberikan taufik kepadanya untuk berzikir. Setelah orang itu diberi taufik oleh Allah untuk berzikir, jadilah dia berzikir mengingat Allah. Dan siapa yang berzikir mengingat Allah, maka Allah akan mengingatnya. Jika dia berdik, eh, dia mengingat Allah sendirian, dalam sendirinya, dalam dirinya, maka Allah mengingatnya dalam dirinya. Dan jika kita mengingat Allah ketika kita berada di kerumunan banyak orang, ketika kita di masjid, kita membaca Quran, kita berzikir eh, di tengah-tengah banyak orang yang ada di masjid sama-sama menunggu iqomah salat, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengingat kita di perkumpulan yang lebih baik yaitu perkumpulan para malaikat. Itu berzikir, maka misalnya harta. Maka harta yang ada pada seseorang itu harta milik dan pemberian Allah. Dan yang memberikan taufik untuk berinfak dan untuk berbagi adalah Allah. Maka jika Allah memberikan taufik kepada Anda untuk berbagi dengan sesama, maka ingat harta itu adalah milik Allah. Namun Allah itu hanyalah eh, hanyalah Allah mempekerjakan Anda untuk mengurusi harta itu. Lantas Allah lah yang memberikan taufik kepada Anda untuk berbagi harta dan mengingat dan menginfakkan harta di jalan Allah. Setelah itu Allah akan berikan Allah akan memberikan nikmat kembali kepada Anda dengan menerimanya. Maka lihat ada minan al mutatabiat, ada karunia dan nikmat yang berturut-turut. Pertama diberi harta, kedua diberi taufik untuk berbagi harta setelah itu diberi nikmat diterimanya amal infak di sisinya maka ada nikmat yang berturut-turut Allah berikan taufik likas birizki al halal untuk mendapatkan rezeki yang halal. Allah Allah lah memberikan petunjuk rezeki yang halal. Hmm. Wa an amma alaika bihi dan Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada Anda dengan rezeki yang halal. Ya. untuk bisa kemudian ya, apa yang cocok untuk saya lakukan untuk dapat penghasilan Allah yang ngasih hidayah. Ya, Allah berikan hidayah, memberikan petunjuk. Orang ini diberi kecenderungan untuk melakukan ini, untuk berdagang yaitu diberi kecenderungan untuk bercocok tanam, yang lain diberi kecenderungan untuk mengajar dan yang lain. Yang itu adalah jalan-jalan rezeki yang halal. Setelah itu Allah memberikan petunjuk pada hati. Litakhali anhu supaya hati itu kosong tidak memikirkan harta. Sehingga bisa berbagi dengan harta yang ya, telah kita dapatkan. Liyaqa'a fiyadillah supaya harta tersebut ada di tangan Allah Rabb semesta alam. Karena sedekah itu akan jatuh di tangan Allah Rabb semesta alam sebagaimana yang dikabarkan oleh sang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi menyatakan, Anal insana bahasanya seseorang idza tasaddaqa bi sadaqatin. Jika dia bersedekah dengan satu sedekah waqa'at fi yadillahi tabaraka wa ta'ala maka sedekah tersebut akan jatuh di tangan Allah dan sesungguhnya seorang itu manakala bersedekah dengan satu butir kurma dan itu adalah dari usaha yang halal maka Allah yunamiha akan mengembangkan sedekahnya tadi lahu untuk si pelaku sedekah dan Allah akan memperbanyaknya sebagaimana salah satu kalian mengembangkan fuluwahu anak Ya, mengembangkan dan merawat dan membesarkan anak kudanya. Hatta tasiro jabalam natamri sampai satu butir korma tadi akhirnya Allah kembangkan sehingga jadilah dia menjadi gunung korma. Wahada kuluhu min, min minani Rabbina al mutatabiat. Maka ini semua adalah di antara karunia Allah yang berturut-turut. Maka maka Allah berikan nikmat kepada anda dengan rezeki, kemudian berikan taufik kepada anda untuk berinfak. Fakat bakia ayat takabbala mingka maka setelah itu tersisalah tinggal langkah berikutnya atau keadaan berikutnya yaitu Allah akan menerima amal yang anda lakukan. Faidah qabila minka maka jika Allah terima darimu ya, Marozakoka apa yang Allah telah rezekikan kepadamu dan Allah lah berikan taufik kepadamu untuk berinfak di jalannya dan berikan hidayah kepadamu untuk berinfak. Ya. Setelah itu kemudian Allah menerima infakmu, ya, infak darimu ba'du setelah itu fa ayu minnatin laka fi hada maka lantaskah ya, jasa apa yang Anda miliki dalam amal ini sehingga Anda bisa merasa berjasa kepada Allah Subhanahu wa taala Allah yang ngasih kemudahan untuk bisa dapat rezeki Allah yang ngasih hidayah taufik untuk beramal untuk berbagi, untuk bersedekah. Setelah itu Allah yang menerima amal sedekah. Lalu manusia itu punya jasa apa kepada Allah? Ya, ada. Tidak ada jasa manusia kepada Allah, tidak ada. Yang ada adalah Allah bolak-balik berjasa kepada dirinya. Maka kesimpulannya innamahu alman, maka Allah lah pemberi nikmat semata tiada sekutu baginya. Dialah zat yang al-jawad al-karim, zat yang maha pemurah dan pemurah dan dia adalah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu.